Hadis yang seperti ini dikatakan hadis kudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama dan aku jadikan dia di antara kalian juga haram. Aku jadikan kezaliman di tengah kalian sebagai perkara yang haram. Fala tadzalamu maka jangan kalian saling membalimi. Ya ibadi, kullukum dallun, wahai hamba-hambaku. Semua kalian sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk dia. <clears throat> Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i' Wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar illa man at'amtuhu kecuali yang aku beri makan dia. Fastat'amuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, aku beri makan kalian. Ya ibadi, <clears throat> kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan 'ar telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni uksikum. Mintalah pakaian kepadaku, aku beri pakaian kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di siang dan malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian gak akan bisa mencapai madaratku. Kemudian kalian bisa membuat madarat kepadaku. Tidak akan bisa. Walam tablughu naf'i dan kalian juga tidak akan mencapai manfaat kemudian bisa memberikan manfaat untukku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian. Jin kalian dan manusia kalian. Di atas setakwa-takwa hati manusia. Dari kalian. Maka tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum mana naqsa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya menjadi sebejat-bejat hati manusia, serusak-rusak hati manusia, sefajir-fajir hati manusia, maka tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian. Manusia kalian dan jin kalian. Berdiri di satu tempat yang tinggi. Fasa'aluni. Semuanya minta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Dan aku berikan masing-masing permintaannya. Aku penuhi Masing-masing permintaannya. mana naqasa dzalika mimma indi. Enggak akan berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu ida udkhila al-bahr. Kecuali seperti berkurangnya air laut dengan dimasukkannya jarum kepadanya dan diangkat kembali. Berkurang atau tidak berkurang air lautnya? Mau dibilang tidak berkurang, <clears throat> sesungguhnya berkurang. Sebab ada yang masih nempel di jarum. Tetapi perbandingannya terlalu jauh. Ya ibadi, innama hiya amalukum, uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini amalan kalian sendiri. Yang aku hitung untuk kalian. Suma wafikum iyaha. Kemudian aku beri kecukupan bagi kalian dengannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis rawahu Muslim, hadis qudsi yang Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala maka sangat jelas bahwa ini ucapan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yuta'abbad bihi fis salah. Sedangkan hadis kursi la yuta'abbad bihi fis salah. Bahwa Al-Quran bisa dibaca untuk ibadah dalam salat, sedangkan hadis kursi tidak bisa. Nah, itu perbedaannya. Wahadal hadis dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Sa'id ibn Abdul Aziz dari Rabi'ah ibn Yazid dari Abi Idris Al-Khawlani dari Abu Dar, Dan di akhirnya Sa'id Ibn Abdul Aziz berkata bahwa Abu Idris Al-Khawlani ketika menyampaikan hadis ini jasa ala rukbatai. Beliau turun dari berdiri kemudian jasa. Jasa itu berdiri di atas lututnya berdiri di atas lututnya. Dan itu yang dikatakan jasiyah. Nanti yaumul qiyamah dalam surat Al-Jasiyah disebutkan bahwa mereka kullu bahwa setiap manusia jasiyatun berdiri di atas lututnya dan itu menunjukkan orang yang merendah dan betul-betul tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jasa ala rukbatai. Karena besarnya agungnya hadis ini Kharajahu Muslim aydan min riwayat Qatadah dari Abi Qilabah dari Abi Asma Ar-Rahabi dari Abi Dar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walam yasukhu bilafzihi tetapi tidak membawakan dengan lafaz yang seperti ini walakin qala wasaqal hadis binahwi siyaqi Abi Idris bahwa beliau membawakan hadis ini binahwi, semirip dengan apa yang dibawakan oleh Abi Idris Al-Khawlani. Wah hadis Abu Idris atam. Sedangkan hadis Abu Idris yang kita baca tadi atammu lebih sempurna. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Syahr Ibn Haushab dari Abdurrahman Ibn Gunm, dari Abi Dharrin Qala qala Rasulullah sallam yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ya ibadi kullukum dallun illa man hadait fasaluni al-huda ahdikum lafaznya sedikit berbeda tetapi maknanya sama wahai hamba-hambaku kalian semua sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah dia fasaluni kalau di sini fastahduni. Meminta hidayah. Kalau ini salunil huda. Mintalah kepadaku huda. Ahdikum. Wa kullukum faqir. Semua kalian faqir. Dalam hadis kita, semua kalian lapar. Illa man aghnaitu kecuali yang aku cukupi. Fasaluni arzukum. Mintalah kepadaku akan aku beri rezeki kalian. Wa kullukum mudnibun illa man afait. Dan semua kalian berdosa kecuali yang aku maafkan. Dalam hadis kita, kullukum uh, antum tukhti'una lailan nahar. Kalian selalu berbuat salah di siang dan malam hari. Faman 'alima minkum anni du qudratin 'alal maghfirati fastaghfiruni. Siapa yang tahu bahwa aku ini maha kuasa untuk mengampuni, maka mintalah ampunan kepadaku. Ghafartu lahu wa la ubali. Aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Walau anna awalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayitikum. Kalau orang awal kalian, orang terakhir kalian, yang hidup kalian dan yang mati kalian. Waratubikum wa yabisikum. Yang masih basah dan yang sudah kering. Ijtama'u ala atqa qalbi abdin min ibadi kalau semuanya berkumpul di atas satu hati, setakwa-takwa hati dari hamba-hambaku, tidak bertambah kerajaanku sedikit pun. Jana haba'udah, sesayap nyamuk pun tidak bertambah. Kalau orang pertama kalian, orang terakhir kalian, yang hidup dan yang mati kalian, yang masih basah, yang sudah kering, semuanya berkumpul di atas satu tempat yang tinggi. Semuanya meminta dan masing-masing aku beri permintaannya ma balagat umniyatahu masing-masing meminta dengan angan-angannya bebas meminta apa saja dan aku beri masing-masingnya mana kusodali nggak akan berkurang dari apa yang aku miliki sedikit pun sebagaimana kalau salah seorang kalian marra bil bahar melewati lautan faghamasa safihi ibratan kemudian memasukkan sebuah jarum thumma rafa'aha ilaih kemudian diangkat kembali jarum itu dzalika bi anni jawadun wajidun majidun af'alu ma tidak akan berkurang kecuali seperti lautan yang kemudian jarum diambil dari dalamnya yang berbau sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak berkurang tidak berubah sama sekali hampir-hampir tidak berubah sama sekali yang demikian karena aku jawad, maha pemberi. Wajid, maha memiliki. Majid, maha mulia. Af'alu ma urid. Aku lakukan apapun yang aku kehendaki. Atai kalam. Wa adabi kalam. Innama amri li syai'in Ida aradtu an aqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusanku pada sesuatu kalau aku inginkan Aku hanya berkata, kun. Maka jadilah dia. Wa hadha lafdhu Tirmidzi wa qala hadis hasanun. Wa kharrajahu Tabrani bima'nahu min hadis Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW illa anna sanadahu al illa anna isnadahu dhaif. Hanya saja dalam Tabrani hadisnya dhaif. Wa hadis Abi Dar Qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad huwa asrafu hadis li ahli Syam. Itu adalah semulia-mulia hadis bagi penduduk Syam. Faqauluhu, kita lihat isinya. Ucapan Rasulullah SAW dalam hadis ini, "Fima yarwi an rabbihi, ya ibadi inni haramtu bulma ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Ini terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Sungguh aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'ibad Sungguh Allah nggak menginginkan kezaliman bagi hamba-hambanya. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah tidak menghendaki kezaliman bagi alam ini, bagi seluruh alam. Atau wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tidaklah Rabbmu berbuat zalim pada hambanya. Atau ayat Allah, Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a. Allah nggak akan mendolimi manusia sedikit pun. Inna Allah la yadhlimu mithqala darrah. Allah nggak akan mendolimi sebiji darah pun. Wa yang ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Siapa yang beramal dengan amalan saleh dalam keadaan beriman, maka jangan khawatir mendapat kedoliman. Jangan khawatir mendapat kedoliman. Ayat-ayat ini semua mengandung makna yang sama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Innahu mana'a nafsahu minadzulmi li'ibadih. Allah melarang dirinya untuk mendolimi hamba-hambanya. Di ayat dalam surat Qaf 29, dalam surat Qafir 31, dalam surat Ali Imran 108, dalam surat Fussilat ayat 46, dalam surat Yunus 44, dan dalam surat Nisa 40, dan dalam surat Taha ayat 112. Wal hadm, adapun hadm an yunqasa min jazai hasanatihi. Jangan khawatir zulman wala hadma. Orang yang beramal soleh, jangan khawatir dizalimi Dan jangan khawatir dicurangi. Mudah-mudahan tepat terjemahnya. Karena makna hadm adalah dikurangi pahala yang seharusnya. Yang harusnya dapat sekian dikurangi. Itu tidak mungkin. Sedangkan dolim an yu'aqab bidunubi ghairihi. Sedangkan kedoliman adalah dia dihukum dengan dosa orang lain. Misal hadza kathir fil Quran dan kalimat yang seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Wala taziru wa ziratun ukhra. Seseorang gak akan memikul dosa orang lain. Ini makna keadilan. Tidak mungkin diperbuat secara zalim. Wa huwa mimma yadullu ala anna Allah qadirun ala dhulm. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu bisa untuk berbuat zalim. Tetapi Allah haramkan dirinya dari berbuat zalim. Walakinahu la yaf'alu. Tetapi Allah tidak melakukannya. Hadlan minhu wajudan karena fadilah dari Allah dan karena jud kebaikan Allah Subhanahu wa taala wa karaman karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala wa ihsanan karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya maka Allah tidak akan berbuat zalim jangan khawatir wa ma ana bidzallamin lil abid kata Allah aku enggak akan mendzalimi hamba-hambaku maka siapa yang berbuat baik semuanya tercatat dan semuanya ada hitungannya wa qad fassara Kathirun minal ulama. Ditafsirkan oleh sebagian besar, kebanyakan para ulama, makna al-zulm. Qal, bi'annahu wad'ul asya' fi ghairi mawdi'iha. Bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ini yang salah, yang ini yang dihukum, itu boleh. Yang ini yang punya jasa, punya kebaikan, punya amalan saleh, yang ini yang diberi pahala. Itu tidak menempatkan pada tempatnya. Maka itu kedoliman dan tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man fassarahu bitasarruf malikil ghair bighairi idnih faqad naqala nahwahu an Iyas ibn Muawiyah wa ghairihi. Adapun yang menafsirkan tasarruf fi mulkil ghair ada juga yang menafsirkan kezaliman adalah melakukan sesuatu pada apa yang bukan miliknya. Itu zalim. Saya mau berbuat apa saja kalau punyaku itu tidak boleh. Punya saya sendiri. Mau berbuat apapun bebas. Beda nggak dengan yang tadi? Sedikit berbeda, perhatikan. Sedikit berbeda. Kalau yang awal tadi, yang namanya kedoliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kamu untuk dirimu sendiri menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini piring, ini gelas, makannya di gelas. Dolim. kamu tidak menempatkan pada tempatnya. Minumnya di piring. Dolim. Kalau pakai tafsir pertama. Tetapi kalau pakai tafsir kedua, kalau ini punya saya, terserah saya. Kalau punya orang lain, anak ambil, anak rusak, zalim. Kalau punya dirinya, tidak zalim. Bebas berbuat apa saja. Perhatikan ada dua tafsir ini eh, dari para ulama. Dinukil yang seperti ini dari Iyas, Ibni Muawiyah dan lainnya. Fa'innahum yakulun, karena mereka berkata, Inna zulma mustahilun alaihi, wa ghairuhu mutasawwarun fi haqqihi, lianna kulla ma yaf'aluhu fahuwa tasarrufun fi mulkih. Kata Iyas bin Muawiyah dan lain-lainnya, mereka berkata, sesungguhnya kezaliman itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhu mutasawwir fi haqqih. Karena كل ما يفعله فهو تصرف في الملك. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah adalah pada miliknya. Wa binahwi dzalika ajaba Abul Aswad ad-Du'ali. Yang seperti ini juga dijawab oleh Abu Aswad Ad-Duali. Imran Ibn Husain. Haitsu sa'alahu anil qadar. Ketika bertanya tentang takdir. Tafsir kedua ini. Bisa menjawab problem permasalahan takdir. Ketika ada seseorang yang bertanya, Allah menakdirkan orang ini kafir. Kemudian Allah mengazabnya. Bukankah itu zalim? Katanya mereka, katanya Qadariyah. Apa jawabnya? Jawabnya hal yaf'alu fi mulkihi au fi mulki khairi. Apakah dia melakukan pada miliknya atau pada milik yang lainnya? Pada miliknya. Kalau pada miliknya, Allahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah Maha melakukan untuk atau pada miliknya sekehendaknya. Allah mau bikin uh, bumi kemudian dihancurkan, terserah Allah. Allah mau bikin matahari dan bulan kemudian dibenturkan, terserah Allah. Allah melakukan seperti itu pada milik siapa? Pada miliknya. Maka itu keadilan. Sehingga barakallahu fikum, tafsir yang kedua ini dipakai oleh mereka untuk menjawab itu tadi. Bahwa yang namanya keadilan itu adalah dia melakukan pada miliknya sekehendaknya, tidak melakukan pada milik yang lainnya. طيب وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب ابن خالد الحمصي عن ابن ديلمي أنه سمع أبي أبي بن كعب bahwa من نجر أبي بن كعب berkata لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalau Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, maka Allah adab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim. Kalau Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah lebih baik dari amalan mereka. Rahmat Allah ini lebih baik, lebih luas dari apa yang mereka perbuat. Gak ada bandingnya. Artinya mereka perbuat sesuatu kebaikan karena mendapatkan sekian rahmat. Jangan dikira amalmu itu seimbang dengan itu. Tidak. Rahmat Allah jauh lebih luas. Wa anahu atta Ibn Mas'ud. Bahwa dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu misla dhalik. Juga berkata seperti itu. Bahwa Allah kalau menginginkan untuk mengadab seluruh penduduk langit, penduduk bumi, maka Allah mengadab mereka dan Allah tidak boleh. Jadi jangan mengukur dolim dengan ukuran kita. Jangan kita mengukur dengan ukuran kita. Ukuran kita kan apa yang milik kita bukan milik dia, apa yang milik dia bukan milik kita. Sehingga kalau kita merusak atau menyakiti orang lain, saya dolim. Tapi kalau Allah memiliki seluruhnya. Tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki seluruhnya. <clears throat> Sehingga ketika ada seorang Mu'tazilah maunya ngajak debat mungkin tetapi dengan cara memberikan pujian pada Allah Taala di hadapan ahlu sunnah ini. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim Ini kalimat hak. Allah Subhanahu wa taala maha adil dan tidak berbuat zalim ini kalimat hak. Tetapi karena tokoh sunnah ini jeli, ini orang Mu'tazilah, pasti adilnya berbeda dengan adilnya kita. Maka beliau pun memuji Allah dengan mukaddimah yang melawan dia. Maha suci Allah. Yang maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Langsung begitu. Langsung kasih mukaddimah yang berbeda. Maha suci Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada miliknya. Kemudian dia bertanya lagi, apakah Allah adil kalau Allah menakdirkan sesuatu, eh, menakdirkan seseorang untuk kafir, kemudian diadab, dijawab, ayat alu fi mulkihi, au fi mulki ghairi. Ketika dijawab, fi mulkihi, maka diulangi mukadimah tadi. Wallahu fa'alun fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Lo protes apa? Selesai. Fabuhitalladzi dallah sesatlah atau diamlah orang yang sesat tadi nggak bisa menjawab. Baik. ثم أتى <coughs> زيد بن ثابت kemudian datang kepada Zaid bin Thabit فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ternyata disampaikan juga kalimat yang seperti itu juga وفي حديث وفي الحديث نظر tetapi hadis tadi kalau sampai kepada Nabi fihi nazar masih ada kritikan-kritikan Wahab ibn Khalid laisa bidak. Sedangkan Wahab ibn Khalid tidak seperti itu. Artinya bukan orang rawi yang bisa diterima. Bukan al-mashhur bil ilmi. Wa qad yuhmal ala annahu law arada ta'dibahum dara lahum ma yu'adzibuhum alaih. Artinya kalau Allah menghendaki maka Allah akan azab mereka semua dalam keadaan Allah tidak zalim. Itu maknanya. Tetapi Allah tidak menghendaki. Apakah sudah keputusan Allah tidak menghendaki? Naam. Sudah keputusan. Allah tidak menghendaki. Karena Allah menyatakan dalam hadis kursi dengan kalimat ini haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan kemudian Allah katakan wama ana bidzallamin lil abid. Dan ini zalim dengan makna yang kedua, dengan makna yang tadi. Tidak mungkin orang tidak salah diazab, tidak mungkin. Pasti ada asbab yang menyebabkan orang itu pantas diazab. Maka di sanalah keadilannya. Wa kaunuhu khalaqa al ibad. Wa fiha zulm la yaqtadi wasfa wasfahu bidzulmi subhanahu wa ta'ala. Adapun subhat berikutnya. Katanya, bukankah Allah menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba? Bukan perbuatan para hamba itu diciptakan oleh Allah. Iya. Bukankah dalam perbuatan para hamba ada kedoliman-kedoliman? Berarti Allah menciptakan kedoliman. Dikatakan layak tadi wasfahu bidzulm. Dan itu tidak menjadikan Allah bisa disifati dengan kedoliman. Karena kedoliman tadi perbuatan manusia. Kita bukan Jabriyah. Kita ahlus sunnah. Mengimani takdir tetapi tetap perbuatan manusia dinisbatkan pada manusia. Tidak dinisbatkan pada Allah SWT. Perbuatan siapa ini? Perbuatan manusia. Siapa yang zalim? Si fulan dan si alan. <clears throat> sebagaimana Allah la yusaf bisairil qabaih sebagaimana Allah tidak disifati dengan kejelekan-kejelekan allati yaf'aluha al-ibad yang dilakukan oleh para hamba walaupun yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala tapi kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan dinisbatkan kepada pelakunya tidak kepada yang menakdirkan wa hiya khalquhu wa taqdiruh walaupun itu ciptaan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده Allah disifati dengan sifat perbuatan dirinya tidak dengan perbuatan makhluknya Allah disifati dengan perbuatan dirinya tidak disifati dengan perbuatan makhluknya kalau Allah menciptakan semua itu maka Allah disifati pencipta begitu Bukankah Allah yang menakdirkan semua? Kalau gitu, Allah disifati Al-Qadir yang menakdirkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddir yang menakdirkan segala sesuatu. Begitu. Ada pun perbuatan hamba yang dilibatkan kepada hamba. Ada pun mensifati Allah dengan perbuatan Allah. Apa yang Allah lakukan pada hamba-hambanya? Menciptakan, menakdirkan. Nah, perbuatan jelek, perbuatan jelek dan perbuatan baik dan perbuatan yang ada di antara keduanya. Semuanya Allah yang ciptakan. Kenapa disifati dengan yang ini, tidak dengan yang itu. Tidak dengan yang tengah-tengah. Itu kesalahan besar. Maka yang mencakup ketiga-tiganya, perbuatan baik, perbuatan jelek, perbuatan sedang, perbuatan yang ada di antara keduanya, semua itu digabung dengan kalimat Allah menciptakan seluruh perbuatan para hamba. Dan itu sifat terpuji. Ada sifat baik bagi Allah Ta'ala. Wahuwal khallakul alim. Allah maha pencipta. Menciptakan segala sesuatu. Miripnya dengan apa yang pernah disinggung di dalam akidatul salaf wa ashabul hadith. Bahwa Allah menciptakan segala makhluk yang tinggi, yang rendah, yang jelek, yang busuk, yang bagus. Semuanya oleh yang ciptakan maka tidak boleh menisbatkan hanya satu saja yang jelek kepada Allah. Untuk dengan memanggil wahai pencipta kecoa, astagfirullah. Tidak boleh. Walaupun kamu akan berkata, tapi bukankah memang kecoa diciptakan oleh Allah? Iya, tetapi Allah tidak hanya menciptakan kecoa. Kalau kamu menyebutkan satu saja, berarti itu cercaan bagi Allah Taala. Allah menciptakan segala sesuatu, maka itu pujian. Perhatikan, ta'adub ma'allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbatkan kepada Allah seluruhnya. Wahai pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulla Wahai pencipta segala sesuatu. Itu kemuliaan bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu nisbatkan pada sesuatu yang rendah saja. Apalagi yang menjijikkan. Wahai pencipta kata, wahai pencipta kata. Itu kurang ajar namanya. Sama dengan yang tadi. Allah menciptakan perbuatan hamba seluruhnya. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang sedang, ada yang segala macam. Kenapa yang dinisbatkan pada Allah yang jelek saja? Jangan. Itu tidak berada pada Allah Ta'ala. Dan tidak memuji Allah Ta'ala. Kita katakan, wahai yang menciptakan dan menakdirkan segala perbuatan hamba. Selesai. Baik. Kembali kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ya la yusaf bi af'alil ibad. Allah tidak disifati dengan perbuatan para hamba. Fa inna af'ala ibadihi makhluqatuhu karena perbuatan para hamba itu ciptaannya. Wa maf'ulatuh apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa huwa la yusaf bi syai'in minha maka Allah tidak disifati dengan perbuatan hamba. Innama yusaf bi maqama bihi. Tetapi Allah disifati dengan apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan? Menciptakan. Maka Allah sang pencipta. Wallahu taala a'lam. Qauluhu kemudian kalimat berikutnya dalam hadis Waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. dan aku jadikan dia di antara kalian juga haram. Aku jadikan kedoliman di tengah kalian haram. Fala tazalamu. Maka kalian jangan saling berbuat zalim. Anahu ta'ala harrama zulm ala ibadih. Berarti hadis ini menyebutkan Allah haramkan kezaliman pada hamba-hambanya. Wa nahahum an yatadzalamu. Allah melarang mereka untuk saling menzalimi pada tiga perkara. Apakah pada harta ataupun pada darah ataupun pada kehormatan. Karena mendolimi orang lain bisa pada harta, dengan merampas hartanya secara curang, secara zalim atau pada darah menyakiti, menumpahkan darahnya atau pada kehormatan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu semua bentuk-bentuk kezaliman. Nahahum an fi ma bainahum. Allah larang mereka untuk jangan saling mendalimi. Faharamun ala kulli abdin an yadlima ghairahu maka Allah larang pada setiap hamba untuk mendolimi saudaranya. Ma'anna zulm fi nafsihi muharraman mutlaqan. Walaupun kedoliman itu pada dirinya sudah haram secara mutlak. Wahuwa naw'an. Dan itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, zulmun nafs. Yang kedua, Zulmul abdi li ghairihi. Zulmun nafs wa azamuhu asyirik. Pertama kedoliman pada dirinya sendiri. Perhatikan di sini kenapa tidak tiga, hanya dua. Karena yang sedang dibicarakan adalah saling mendolimi sesama hamba. Berarti ada dua. Orang ini mendolimi dirinya atau mendolimi orang lain. Cuma dua. Tetapi kalau zalim pada Allah, zalim pada Allah termasuk dia mendolimi dirinya sendiri. Karena dia menjadikan dirinya kekal dalam neraka dengan kesyirikan. Maka termasuk zulmun binafsihi. Zulmun nafs, zulm pada dirinya sendiri yang paling besarnya adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Fa inal musyrik ja'ala al makhluqah fi manzilatil khaliq. Karena kesyirikan itu adalah menjadikan makhluk di kedudukan khaliq. Fa'abduhu fa'abadahu wa ta'allahahu. Dia menyembahnya dan mengilahkannya. Fawada'a al-asya fi ghairi mawdi'iha. Berarti dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang harusnya peribadatan itu diarahkan pada Allah, dia zalim. Mengarahkan pada selainnya. Wa aktsar ma dzukira fil Qur'ani min wa'id adh dhalimin Innama urida bihil musyrikun. Kebanyakan apa yang disebut dalam Al-Qur'an tentang kedoliman-kedoliman, kebanyakan yang dimaksud syirik. Inna kaidan mina zalimin. Kalau begitu engkau menjadi orang yang zalim. Maknanya jadi orang yang musyrik. Innama urida bihil musyrikun. Kebanyakan yang dimaksud musyrikin. Sebagaimana dikatakan wal kafiruna zalimun Orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Tsumma yalihil ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Baru setelah itu kemaksiatan. Zalim kepada dirinya yang pertama dan paling besar syirik. Dan setelah itu semua dosa-dosa. Dia berbuat dosa tidak merugikan orang lain. Di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, dan dia berbuat dosa di situ itu dikatakan kezaliman. Siapa yang terdolimi? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ma'asi ala tilafi ajnasiha. Maksiat dengan segala macam jenisnya. Dari kabair dan sogair. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi. Jenis kedua adalah kezaliman seorang hamba pada orang lain. Wa al madkur fi hadal hadis dan itu yang tersebut dalam hadis ini. Fala tazalamu jangan kalian saling mendolimi. Waqad qala Nabi SAW fi khutbatihi. Dan Nabi telah berkata dalam khutbahnya yang terakhir. Yang dijuluki dengan khutbatul wada. Karena hajinya haji wada. Qala inna dima'akum. Wa amwalakum. Wa a'radakum. Alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha. Fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, suci, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dhul Hijjah, bulan haram. Fi baladikum, di negeri kalian ini, negeri Mekah, negeri yang haram. Waruwi عنه أنه خطب بذلك يوم عرفة dan diriwayatkan bahwa beliau berbicara seperti ini di hari Arafah. Wa fi yaumin nahri dan di hari tanggal 10-nya. Wa fil yaumi tsani min ayami tasyriq dan di hari kedua hari tasyrik. Wa fi riwayah qala isma'u minni ta'ishu dengarkanlah dariku kalian akan hidup ala la tadhalamu ketahuilah hendaklah kalian jangan saling mendolimi. Ala la tadlimu. Hendaklah kalian jangan mendolimi. La yahillu malumri'in muslim illa an tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan keridhaan mereka. Dengan keridhaan bisa dengan pemberian hibah, hadiah, dengan jual beli dan muamalah-muamalah yang syariah yang lainnya. Selebihnya mencurangi, mencuri, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, perampas merampok, semua itu kezaliman. Wa fi sahihain dan dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-zulmu yawmul qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dalam Bukhari dan Muslim. Al-zulmu zulumatun yawmul qiyamah. Disebutkan tiga perkara tadi. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram terjaga. Maka kalau dilanggar Tiga perkara ini boleh. Menumpahkan darah seorang muslim zalim. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim zalim. Demikian pula merampas harta seorang muslim dengan tanpa keridhaan juga zalim. Wa zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Dan kezaliman itu akan menjadi kegelapan yaumul qiyamah. فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته dan Allah Subhanahu wa taala kadang menunda atas orang zalim bukan tidak diadab ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala hingga idza akhadahu kalau Allah sudah mengadabnya tidak akan lepas nggak akan selamat dia. Suma qara'a Kemudian dibacakan oleh Nabi SAW. Kadzalika akhdu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah kalau Allah kalau Rabbmu mengadab satu desa karena mereka zalim maka sesungguhnya adab Allah sangat pedih dan sangat dahsyat. Wa sahih al-Bukhari dan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW Qala man kanat indahu madlamatun li akhihi Barang siapa yang memiliki madlamah pada saudaranya falyatahallal minha hendaklah minta halalnya madlamah adalah kezaliman tapi lebih kepada perkara yang merupakan hasil kezalimannya siapa yang memiliki satu kezaliman pada saudaranya, maka hendaklah minta halalnya di dunia ini. Sekarang. Anak pernah berbuat ini pada inti. Maafkan anak. Kalau masalah kehormatan. Kalau masalah harta, ini. Harta anak yang pernah anak ambil dari inti. Maafkan anak. Dulu anak begini-begini dan sekarang anak minta maaf dan bertobat pada Allah Ta'ala. Demikian pula ketika berkait dengan darah maka minta maafnya dan kalau memang dia mau kesal silahkan kesal kalau engkau mau membalasnya silakan. kalau dia memerintahkannya, alhamdulillah sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan seperti itu di hadapan para sahabatnya siapa yang pernah aku sakiti siapa yang pernah aku lukai atau aku, sekarang aku izinkan kalian untuk membalasku dan aku minta halalnya dari kalian nggak ada yang berani dan semuanya membela Rasulullah SAW. Engkau tidak pernah punya salah, nggak pernah punya kekeliruan pada kami. Kecuali satu sahabat, aku. Engkau pernah mendorong aku dengan tongkatmu ketika di soft, uruskan soft. Eh, balas sekarang. Itu para sahabat sudah jengkel semua. Ini orang kurang ajar banget. Eh. Saya pegang tongkatnya. Aku waktu itu tidak memakai baju. Buka bajunya lalu nah, buka bajunya, dipeluk Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku hanya ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu. Ini barakallahu fikum. Artinya syahid Rasulullah SAW meminta kehalalannya dari mereka. Agar jangan sampai ketika Yomul Qiyamah mereka menuntut. Padahal Rasulullah SAW, apalagi kita yang lebih banyak salahnya, lebih banyak kezalimannya, maka dikatakan oleh Nabi, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minha." Siapa yang pernah memiliki kezaliman pada saudaranya, hendaklah minta halalnya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Karena di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ini sama bukan summa. Bukan kemudian. Sama artinya hunaka. Fa innahu laisa hunaka dinarun wala dirham. Di sana nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Min qabli an yu'qad li akhihi min hasanatih. Nanti ketika mereka menuntut, yang diambil adalah kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah Sehingga sekarang kita bisa bayar dengan harta. Nih, harta. Fa'in lam yakun lahu hasanat. Kalau tidak memiliki hasanat, ukhidha min sayyiati akhihi. Kalau dibayar dengan hasanah sudah nggak ada, maka dosa dan kejelekan orang tadi yang menuntut faturihat alaih dilemparkan pada orang yang zalim tadi maka hendaklah sekarang. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته